الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar, maksude sambat sapa kufar, ayil kufaru tegese pira-pira kafir ya wailana aduh cilaka kita. Utaya litambihi krana makna tambah, maksude ngelingno cilakane dene. halakan aduh cilaka banget kita. Wa huwa tilafat wailun masdarun ku masdar la fi'la kang rono fi'il ku mujud lahu li hadzal lafdi lahu li lafat lahu lil waili min lafdhihi sangking lafate wailun. Wa taqulu ucap lagu maring para kufar sapa al malaikatu malaikat, hadza utawi saiki, saiki dina kiamat ku yaumudini dina pembalasan il hisab dikesi dina terjadine hisab wal jazai lan piwalase amal. Iki ku dina terbalasnya amal. Hadza utawi iki yaumul fasli ku dina pemisah. Maksudnya pemisahan di wong apik di wong elek pas iku iku pisah kabeh. Saiki yo kumpul benal khala iki antarane pira-pira makhluk. Allah di kang kuntum wong ono sira kabeh bi iklan ladi iku tukadzibuna gorono sira kabeh. Wa yuqalu lan den tugas lil malaika kedhi kedue pira-pira malaikat apa tugas ukhsyurul ladina zulamu. Para malaikat didawe pangeran ukhsyuru ngiringa sira kabeh. Kowe giring alladzina ing wong akeh zalamu kang padha dolim sapa ladina. Wa yuqalu lan den ucapno lil malaikati maring malaikat, maksudnya Allah dawuh ning malaikat apa sing didhawuhne para malaikat ukhsyuru giringa sira kabeh Aladina ing ngakeh dolamu kang padha dolim sapa ladina. Dolimi anfusahum ing awak dhewe ladina bisyirke kelan nglakoni kemusyrikan. Wa azwajahum lan kue gireng ing mitrane utawa pasangan sesate alladzina dzulamu. Manane azwat mriki boten bojo kurana agum tegese pasangan mitrane ladina dzulamu minasyatini sang boro setan. Dados giring mereka dan mitra mereka. Kurona agum tegese mitra atau koncone wong akeh minas sayatini sing boro setan. Wamalan malan perkara wae kanu kang ana sapa ya buduna menyembah sapa ngakeh min dunillah sangi saliyana wa ghairihi tegese saliyana wa minal authani sing boro-boro berhala. Nah, sebab giring fahdu mongko nunjukno sira kabeh hum ing wong akeh. Duluhum tegese nunjukno sira kabeh ing alladzina zulamu wasuku lan giringo sira kabeh hum ing alladzina zulamu mbok giring ila siratul jahim maring dalan neraka jahim. Etori eh, kinarit kese dalan menuju neraka. Pas proses digiring waqifuhum lan ngendek sira kabeh. Mesti hentikan mereka e ihbisu tegese ngendheka sira kabeh hum ing alladzina zulamu inta sirati nalikane marki sirat. Wat jadi sedurungnya bun rokok kon ngandekno mergo innahum mas'ulun. Innahum mas ulun wong akeh kok den takokno sapa Denta Den no anjami akwalihim. Maksudnya dimintai tanggung jawab kabeh anjami akwalihim. Sangking sekabiane pengucape wong akeh wa afalihim lan perilakune wong akeh. Dados sedurunge mlebu neraka semuanya dihisab. Wa yuqalu lan den ucapno lahum kedhe wong akeh taubihan hale melehno, cara Jawa melehno apa pertanyaan malakum la tanasurun. Ma te apa lakum kedhi sira kabeh la tanasuruna ola saling tulung-tulungan sira kabeh. Kowe zamaning donya koalisi dalam kesesatan dan saling menolong dalam sisi kesesatan. Kowe saiki ora saling tulung. Elayan eh, suruh tegese ora nulungi sobat dukum sebagian sira kabeh badon ing sebagian sing liya. Kahalikum kaya kelakuan sira kabeh fi dunya ing dalam dunya. Wa yuqalu lan den ucapno anhum anil ladzina dzulamu apa dawuh bal humul yauma. Balhum balik utai kufar utawa sapa wae al yauma ing dalem iku dina iku mustaslimuna saling nurut sapa ngakeh. Mungko duna tegese nurut kabeh adillah utur ina kabeh. Wa abalalan madhep sapa dun sebagiane wong zalim ala badin ngatasi sebagian yata sauna hale tutah tutuan sapa ladina. Cara Jawa tutuh-tutuhan saling menyalahkan itu. Saling menyalahkan itu cara Jawa tutah tutuhan Antara orang dolim ketika sama-sama masuk neraka, mereka saling menyalahkan. Ya talawamuna tegese saling maidu sobo alladzina zulamu. Wa somu lan saling poro padu Allah alladzina zulamu. Kalu innakum kuntum nana 'anil yamin. Kalu podong ngucap sopo poro pengikut. Ayil adba'u tegese pira-pira pengikut minhum saking alladzina zulamu lil madbuin maring sing diikuti. Mereka para pengikut menprotes yang diikuti pemimpin mereka innakum kuntum nana anil yamin innakum saat sira kabeh kuntum ana sira kabeh tak tuna iku teko sira kabeh gitu. kita anil yamini sangking arah sing tak anggap bener ain anil jihadi sangking arah alat ikang kuna kang ana kita nak manukum iku ngrasa percaya kita kum ing sira kabeh minha sangking jihad li halafikum krana sumpah sira kabeh annakum satemne sira kabeh iku alal haqqi ing hak Fasadakna kumongko benero kita kuming sira kabeh wa tabakna lan anut kita kuming sira kabeh. Al makna uta maknane ngene iki innakum adlaltumuna. Innakum satene sira kabeh adlaltumu iku nyesatno sira kabeh nak kita. Kalu padha ngucap sapa para imam, para sing diikuti ilmadbu tegese ingkang para diikuti lagu maring atabiin. Oleh matur balam takunu mukminin, balik ora ana sira kabeh mukminina iku iman sira kabeh. Wa inna mas duku ang mestine bener ya apa idlalu jenenge nyesat nomina saing kita al nau kuntum. Umpama lamun ana sira kabeh mukminin mukmin kira kabeh faraja tu mongko bali sira kabeh lima imani saing iman ilena maring kita. Wa ma kana lana alaikum min sultan. Wa ma kana lana ora ana iku alaikum ing atase wa ma kana lana ora ana iku lana kedue kita alaikum ing atase sira kabeh min sultanin utawi kemampuan apa wae. kuwaten tegese kekuatan wa kudratin kemampuan, kemampuan nak harukum kang iso meksa kita kum ing sira kabeh ala mutabaatina ing atase anut kita. Bal kuntum balik subhanallah wa ma'ar. Bal kuntum balik ana sira kabeh kauman kaum tohina kang sesat kabeh. Dolina tik sesat kabeh mislina sebadane kita. Fahakka mongko dadi nyata wajib etik wajib alena atase kita jami'an halis kabehane apa kaulu rabbina. Apa titai pangeran kita ada adabi terjadi ini siksa. Gara-gara kita zalim maka terkena apa yang jadi titah Tuhan kita bahwa adabnya Allah pasti mengenai orang-orang zalim. Eh kauluhu tegese dawuh wa taala la amlaan nama minal jinnati wan nasi ajmain. Yaktine bakal ngebai ingsun nama en roko jahanam tak bai minal di saking unsur jin wan nasi lan manusa ajmain halis kabehane kabeh. Fahakko alaina qaulu rabbina inna ladaikun. Inna saat temani kita jami'an khalis ikun naik yaktine ngicipi kafe alada baing sikso bidzalikal qoli kelawan mengkono-mengkono pengucapan. Wana nasalan dadi terlahir anu sangi iki opo qauluhum pengucape wong akeh fa akhwainakum. Mongko nyesatno ingsun kuming sira kabeh. Al mu'allalu kang den lili bi klan lan wong akeh inna kunna khawin. Inna saat temen kita kunano kita khawina sesat kafe Qala ta'ala fa innahum. Fa innahu mungko saat temne poro wong kafir yauma idzin ing dalem dinane kiamat ay eh, yaumal kiamat ing dalam dinane kiamat fil adzab dalam dalem siksa mustarikuna iku sekutonan kafe atau bareng-barengan kabeh. Listirakihim krono barengnya wong akeh fil ghawayati ing dalam kesesatan. Dewi pangeran ina saat temen kita kadalik kaya mengkono mengkono nyiksa eka manafayu kaya oleh ngelakoni kita biha ulak klan mengkono mengkono kafir nafalung ngelakoni kita bil mujrimina klan biro brong sing so ghairi ula kang saaliane mengkono mengkono wong sing wis kasebut. Aduh semata wong keren ini ini niki apa oh, sih? tegese nyiksa kita hum ing kufar atabiya tegese ekso nyiksa wong kafir sing tukang anut minhum sing kufar wal matwalan sing dinut Innahum saat temne wong akeh haula itu utem kono-kono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa wong akeh dakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksude diajarkan, diajarkan disyariatkan opo syariat la ilaha illallah. La ilaha ora pangeran kang hakiku wujud kang ora ana pangeran kang hak ku Nah cara ki kuno kang ora ora ana pangeran kang wajib disembah ku mujud illa wa kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafatkan la ilaha illallah iku na iku sombong sapa akeh. Wa yaqulu lan ngucap sapa akeh a inna latariku alihatina syair majrun. A inna ana ta kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita fi hamzataihi iku tetap ing dalam hamzai aina mau teo apa takut dama kang disi apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin lisa iren krono penyair majnune kang eden maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing mereka itu syair yang majnun lisa iren kedua penyair majnun kang eden Eli ajli koli Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad ini jare wong kafir qala ta'ala Balja abil haki haqqi wa saddaqal mursalin bal jaa balik teko Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak kelawan barang sing nyata atau kelan barang sing abadi wa kolan bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge kanjeng Nabi Muhammad il jaina tegese ingkang teko kabeh bi kelan hak wa wa te haqqu alla ilaha illallah ora ana pangeran kang hak wujud illa kecuali Allah innakum lada ikul adzabil alim pun kula kalau terang akan ya, terus mulai nopo? wakalu nopo? wakalu ya wailana ya yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. kalau terang no kiamat, soalnya kiamat itu seru, seru sandelok. for kiamat itu nopo. Seru serausan ora Anjing ben kiamat itu semua orang dihisap, termasuk sampean-sampean barang dihisap. Pertama sing dijaga jelas sholat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu sholat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau akan ya, terus ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. lain malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Kamane coro Jawa ratau mateni wong, ya ratau mateni wong, ratau mateni wong mukmin atau ora oleh mateni wong sing e, muahad atau mustaman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip atau tau mateni wong itu wis cara beragama itu rileks karena vivus satin minti Nah tentu mateni itu ada banyak sebab diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim hasil sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Eh, kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang adi ilal fatwa kita kotel Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyur itu ada pepatah bahwa statemen ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahad minas lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab, bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu uh, ekstrim. Ada beda zaman Nabi, zaman Nabi itu kan enak ya, sehingga Nabi mesti bener ya. Musuhnya ya Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saya gitu, gak seru. Tukaran gue ya repot. Masih aku Musa sampean ini soalnya bener sampean. nggak pernah tau urip seneng mbok musuhi gue piye Kan <laughs> gak nak Jajal ya, misalnya kiai itu karena mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mereka lebih alim lebih bener. Tapi kan cara pandang lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso sing disalah nopo pangeran itu sing saya uang wong tuh karena mbek anak, kira-kira wong nopo boy. Ndak orang tuanya apa anake? Cara kowe jadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat ngono <laughs> yo ya lucu. Ini kan anak kok wani wong tapi wong tua kok wani anak wong tua model opo? anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial <laughs> model-model. Tapi potensinya itu eh, sama-sama salah. Sehingga ulama itu dulu, mulai dulu itu menghindari e, ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awaluma yuhasabu bil mar'un apa? as -sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. <coughs> Ya ngoten. Terus ada hisab hisab yang Niku waca mungkin sampean sampean iso ngantisipasi hisab. <laughs> Jadi la tazulu kodama Adam atau kodama ibni Adam yaumal kiamah hatta yus'ala Anarba'in arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa'an ilmihi mada amila bihi terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mengenai ada orang tua ilmu dia tidak ditakoi oleh pangeran dong ngerti apa takoi. Ilmu bisa ngelakoni, Buatan gak ada ilmu ya sedih. <laughs> Harus serepet misalnya. Dunya buatan gak ada dunya. Lewa apa ning dunya nggih si mati. Sing aman pun aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek bener 500 tahun kita koi. Dia apa buatan gak ada nopo-nopo. So ngaji buatan. Jadi gak perlu pertanggung jawaban mereka nopo. Sekacauan. Nah, sementing kalau terang nong ngeten ya, ini penting rungok nong. Mahsar itu maknanya itu nggon giringan. Terus kiai kuno maknani bayang nong nggon mahsar itu maknanya tempat dihalonya semua manusia. Terus mau maukif itu tempat diberhentikan, nopo tempat diberhentikan. Terus di situ anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisap. Ya, semuanya dihisap. Terus ngendikane kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap. Sehingga potensi kita-kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini. Sampean semua dihisap ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kue ning dunya sampean teni kan biasa wis donga robana zulamna Sana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya roh wong akeh maksudnya ini kan <laughs> cerita dadi ngaku ya, napa robana zalamna anfusana. Sehingga ngetikannya kanji Nabi seperti hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri. Apalagi kita kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu lima hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa itu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna sina waktona Ya Allah, jangan hisap kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau saat suatu saat kita lupa atau salah. Nah, SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian baik Pengiran Gusti. dalam perjanjian dong, opo. Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon buat usah istighfar malam, mohon niki, mohon Terus Deal, deal, sebagai deal ini. Lah itu ngendikan Kanjeng Nabi, kan Nabi senyum-senyum senenge raka ruan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab kolana na'am. Jadi Robbana la tu'akhifna Inna sina au akhtona. Terus sekolah Allah menjawab na'am. Terus robbana wa tahmil alina isron kama hamal tahu ladina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu apal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Swaminhum ya swaminhum. Sing sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya Orang paham. Alhamdulillah itu mesti podo-podo orang kena hisab. Mereka podo-podo orang apa? Paham. Jadi orang ono barokah kaya goblok baru barokah tenan. Mergo sing lakoni yo ora kritik Orang paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Ukti itu khawatima suratil Bakoro. Saya dikasih akhir surat Bakoro. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa na'am. Jadi ya Allah la tu akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadnya agak istighfar. Subhanaka wa bihamdik misalnya. Dan banyaklah imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang gak orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya apa? Sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turah turus, jadi orang rasani wong enggak macam-macam lah. Wiku ya insya Allah disepuro pangeran. Jadi orang wali, jadi wali mergo kakean apa? turu. koi. kenapa kowe kok ora turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti. Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Hmm, ya swargane wong turu ya kira-kira <laughs> Tapi jadi umat Nabi itu luar napa? Luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu uh, tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak ngelakoni dosa gedhe niku sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Robbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab nah Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang no. Seimbang kebaya alam demokrasi. Jadi gue lagi kecewa mbek sing kritik insya allah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu panjang yuk dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng nak ono ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak arah dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ono sing ngritik, ono sing setuju biar seimbang no. Wong padha ra paham ya, wae napa? Padha ngono, Padahal makna ayat itu luar biasa. Robbana la inna innasina waktona. Terus kedua, Robbana wala tahmil alina isron kama hamal tahu ala ladina mikoblina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyak tulal bari uminkum al mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? fatu bu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap. Ketika gelap itu yang albari yang nggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai suka sisa korupsi jaga. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal jadi aman lah Sebuah <laughs> sing bener nanti. Aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak kita takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang-orang KPK lah anak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe ku aneh-aneh wae. Kowe ku wong mukmin kok bakas ngono. Wis penting iku nak kowe wedi pangeran kan ora polisi, ora KPK, wis tetep ora usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ora usah pangeran ateis, lah, iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, Aneh. Jadi karena pemimpin ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran, Pokoknya kuabe gue gantung nopo pejabat negara. tahu kita mau jeblok, sak jeblok ya. E. Misalnya rasa sejahtera, oh, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono keamanan salah polisi. nyala no umur. Gue sekali-kali nggak gue tauhid. Nah ono adab ibu mergo dosa yang sudah kele kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kabima kodamat ya jaga itu pasti ada salah yang pernah anda apa lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, anut umumnya wong agak. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Misalnya saya, saya sebagai ulama, tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib. Ahli Fathul Mu'in. Nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Eh, penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Eh, zaman gendeng, arah melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warna nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimak maklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nak ono masjid ra ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ra ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, orang masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun dohumul, humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Lu coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari dan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan, ya kan, dokter gigi, atau kalau nggak dokter ya ahli gigi, <laughs> ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis ini, Tidak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampai nih ya tulis saja. Misalnya sampai nggak alim, ya saja maklar orang alim. <laughs> Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh itu ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fatul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fatul Qorib. Sampai bab sholat. Tulis <laughs> saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lu coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli sarap. <laughs> nah, lo buatan ini buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu ndak Sehingga nyun saya saya ada sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jam yang ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jamek sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan saya, mereka tidak tahu. Ya, sampai nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli jamul jamek. Barang diparani ahli apa ahli jilid. <laughs> Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. <laughs> ya gak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memakluman ke din kiri. Ya saya ulang lagi. Pertama Nabi jadi Nabi syaratnya apa? Memaklumatkan Sehingga pertama beliau jadi Nabi naik gunung sofa. Kemudian ya maksara Quraisyin halumu ilayya. Wahai orang kures kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu. Ya Bani Abdi Amanaf kesini. Ya Bani Fihir kesini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah. Tabbanna ya Muhammad alihada jamak tanah. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat ya ada abi labi watak. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri. Jadi Nabi sekelunak-kelunus ketemu uang monggo oh, nje ada tembu dia nje sengerti nak nabi ku aja. sehingga orang-orang yang humul yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm makanya nabi sitik amanat tablek fatona tablek itu lawan katanya apa kitman menurut Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak jamul jamek. Saya sampai sekarang masih ngajar jamul jamek. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul jawamek, kumpulannya piro pro kumpulan. Jadi ilmu apa ayo? Onok ning kono. ono ilmu dukun, mau mriki buat enten. Ilmu carane bodoni ya ana. Ning kono mau carane mlebu swarga Mana potensi kulon bus warga itu tinggi sekali. <laughs> Cara sing model piye duwe Tadi dadi dadi mun mun. cara sing model biaya dua. Tadi cukup banyak nopo Cara. Sampe nanti duwe itu ya? Orang mesti kula nu gak ada cara ada. Tadi nak dari cara iki mentok ganti cara iki, cara iki mentok. Iya. Ya terakhir paling gampang itu cara gue fadole pangeran. Iku kena buat tiru. Pokoke mbok nggak gue fadole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Lo coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, Oh pondok pilihannya ada, sarang ada, solir Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Oh, kenal Gusnya. Tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Gue orang mau kelunak, kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawarin orang, mesti dulu sih ahli takdir, mesti wong guyu ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Ya, tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab <laughs> sholat. Tulis saja, ada maaf ya barang, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian mau jenengan rong tahun. Tapi ini mau doa mau tolong bulan, mulai ngaji ini bab sholat. Enggak apa-apa. Lo itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balihu aniwalu ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus, gak apa-apa, kok tak soano Abu Bakar, tak soano Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking dafamnya pahamnya sahabat itu lucu, ketika ada ayat Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswat Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Gitu. Terus begitu. Kalau sudah mulai suruk, mulai padang, wah berarti sudah im, imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu berarti kalau benar-benar masih malam nggak ter lihat berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus Ya sudah wakafnya di situ. kata ya Hatta yatabayyana lakumul khaitul abiyatu minal khaitil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya kan Nabi itu piye umatku jadi masani benang. <laughs> akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang Muhammad ayatnya kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. <laughs> Jadi minal fajr itu itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Wis alim gue yakin alim. <laughs> Kan? Memang ikut tak? Masa ikut? Erkel gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang nginceng. Akhirnya minal fajar oh, baru mereka tahu maksud fajar maksud apa benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono mat maksud iki cek kurang siti itu <laughs> terus di turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata aja apa? Minal fajr. Itu lolos langsung doktor. pun pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya royo anda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Eh, sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya saya yakin saya yakin ya, hanya doa saya. Saya sering berdoa ya Allah, engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia patang puloh songo ewu Indonesia ning Korea Selatan. Iku bawa gawe sing solat separuh. iku cek bilang Ro likur koma kira-kira ya selawe Tiga belas selawe ewu. Iku selawe ewu solat kabeh, tahlilan kabeh surwami. Lah kok sing kritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Iku rame lah walhasil. Sitok tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Sak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri, sementing sementing rame, maksudnya sementing, sementing rame ngomong visi Islam. Gitu Islam tahlil, situ Islam sunnah. Rasul gak masalah. Wong apa yakin bener saya ya ora ngono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang is Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih, bersujud. Mil samawati wa milul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah. Masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid, itu gua bari pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat satu itu gereja, tingkat dua bar, tingkat tiga masjid. Kadang ya kebalikan masjid bar gereja satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kalau <laughs> nggak tahu, eh, nggak tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu nggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Nggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja lah, pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gus badi jumatan, melebu bar pas aktif, wakai wong ayu. Meh wera jumatan, mereka mau tingkat dua bar, tingkat tiga masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Duh, jumatan pun yang gini wae. <laughs> Gitu, gitu. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. <laughs> Dosa ta Gus ini. Ya aku muni. Ya sekelem Jumatan ku apik. <laughs> Ya, Wong seperti dilakoni kok takok dosa ta Gus. Ora oh, imus kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? di Indonesia. Dulu orang Gujarat Punjab ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sidina Ali itu. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkan langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu apa? banyak. Jadi itu nggak masalah. Is sama niru sing kedunian mawon sing luwih gampang napa? Lho tuh. kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedunian orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fatul Qorib tadi yang sampai bab sholat. terus bikin masjid. Iku coba takoki faroe terang iso. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh dene. <laughs> Aduh batano. Ilmune roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok cak aja takoki sing detail sing detail apa? Detail. Cara mengenari kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat wis ora ngara iso. Ada nganggo komputer, eh delok eh, delok. Nganggo jam, eh. nganggo kompas, eh, nganggo kompas. Padahal ana ilmune ya marosdil apa? kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso, nak dong niku serang arah Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat fasta Fasda bimatuk maru. Kebenaran harus dimak dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga nggak dikenal orang itu bangga gini gini. Oke lah, kalau yang nggak saya sendiri ya suka humul sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang nggak suka tamu. Bukan karena benci tamu ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja rasa sowan. Oh ribet. Ya, lucu kan, seneng Gus Bak jari wong alim. Terus senengnya mau sowan tok ngaji ra gelem piye Wong kok aneh. Iku berarti kalau dokter oke seneng dokter, di konsultasi obat ragil tapi ngajak jagungan. Dok, jenengan tiang pundi? jenengan manggen dalam riki mulai tahun pinter. Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mestine kowe iku takok laram apa bate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinter Dok? Lah jenengan kawin mriki tahun pinter, Lah jari Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinter Gus? Zaman dinosaurus. <laughs> Wong alim kok takok ilah hire piye karepe. Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan to, Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu tak kok dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh gak? Nak seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng mau ngalim yang ngaji titik. Nah, aku misalnya seneng artis, delok konser artisnya tak kok kelahiran tahun piro. Gak penting, penting artis ayu buat delok seneng, wes sudah gitu aja. Ora wong yang ngono, ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Waneh, iku dudu obat no, yakin. Maksudnya bu sing profesional maksudnya sing rontok bener sidik lah dadi wong. Aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoke ya, bener sidik sidik. Makanya kemarin ngaji apa nasoih libat kan gitu. Mujalat mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika nga, ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa sowan eh, matekno wong ngene tuh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kada. Iku aja akeh masyaallah tenan Ustaz. Duh, duh. Muga-muga doro tobat sithik-sithik lah maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi Hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Nah, hubungan mbek dukun ya takok wis mbah ini menyangking bunti Kok jangan dermemel ngelafat nopo <laughs> kalimatnya sing jelas karena apa nak dermemel mandi nak jelas kok orang mandi gue biye <laughs> Takono. Aku ya guru pun mbek dukun. Wong kalimatnya jelas kok mandi. Nak jelas. Kak mandi. Mereka nak jelas kita bodoh ini. Ayo guru mantra itu. Mesti kak. Wah rungokno tenanan. Kalimatnya terus jelas. Dukun-dukun dulu. Lu kok mandi? Nak jelas malah. Mandi. Mandi ini tenan borah ya Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata iklamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media, itu yang kita tidak tahu nanti hisapnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang pekerja-pekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat, kan. Pak majikan saya mau sholat, Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, Loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? <laughs> Jadi wong Islam pas sholat itu didelok ngarepe dure kok gak ada patung. Ono sing api sujud tuh no salib. Mergo ini denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris kata. Jadi sholat itu udah mukaddimah sebelum ngebom. Jadi ritual Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madhab mutazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madhab, madhab yang aneh, mutazilah, jabariyah, qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi keburuk ke kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris Al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini gini, tak kiri contoh. Haris Al-Muhasibi itu orang alim alama, dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab ditanya sama Imam Ahmad, "Ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab?" Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya rat, saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita madzhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung ter tarik. Saya kita contoh wae, misalnya gini, kue sekarang rasa baru udah diwong soleh biasa wae. Aku ono gambar orang wedok montok tak tulis, hin hindari ini. Kira-kira dia, ini mau hindari apa gambari? Gak jawab ya, kira-kira lo. Sebuah nikmati kata hindari apa? Sebuah eling-eling kalimat hindari apa gambari? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya nanti terus ditelok <laughs> terus yang sing dieling-eling hindari deh tapi sama. Pendapat mutazila itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut mutazila seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadli Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca tuh, kan, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bu swargo mereka fadole pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya ya saya ulang lagi, itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, Kan terserah kamu. Kamu kan punya akal kan tetap milih. Nopo tetap nopo? Milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhin gak tahu eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini malah jadi eling. orang eling tulisan eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. <laughs> Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata pengedar kata hindari? Lalu ya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan Nah sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti mutazila itu sebenarnya pengedar mazhab mutazila apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh iya. Lah ya mulane ku dadi perdebatan, kok kaya iya kaya orang Juga tuh gale gini misalnya. Kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu cari yang begini, bosan kan kamu? Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madhab tazila, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris al-Muhasibi bilang gini, Enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya <laughs> sis mergo mangkel. Dari Imam yo aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam ah, yes, Nah ngoten kita arah jenengan buatan setuju, buatan setuju ngarang, mboten setuju ngarang. Makanya Haris Al ini akhirnya nggak mengarang kita. Dia sebenarnya pernah rencana kita Firok fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Lu ya, coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil ter, yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Mana nak dari ceritanya Mbak Mun, Mbak Mun lucu. Mbak Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul wakai wong ayu. Itu dulu babahnya Mbak Mun itu ada yang Eh, suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. Eh, suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Lah Mbah Mun tuh lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati mun nak mondok ujo geman dolan di Bandar gitu. Gak agak wong akhirnya malah penasaran. <laughs> Justru kalimat itu yang menjadikan Maksudnya aku ajune nganti sepiro aku nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lalu kata bangun tak ta angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya aku kalimat itu macam ribet. Kalimat itu ribet banyak. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah neng daerah kono. Ono opo? Bahaya <laughs> kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada Bareng delok ning ngono yo nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisap karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisap. Makanya berat. Makanya walatus aluna yauma idin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Khasri Al Khasifi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara imam, cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung merapi tanpa alat. Nggak jawab saja, latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung merapi. Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu lama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhotob, yang tidak dimampui manu. Ya, masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin butuhi Allah itu mau uang muni yotok nurut. Senajan to gak mung mungkin. Ayo hen, gunung merapi angkat hen. gih Gusti, siap. Langsung melawayu moro. Muwi Allah wah seneng wah nurut aja ini. Tapi ya kemungkinan cek goblok rata kok sih. <laughs> Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Ren Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa yang ngangkat. Potensinya kan kok goblok kayak ngono rata kok. ini kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nurut ora hamba hamba hamba melayu. Kayak milih di. Status saya ini kini nurut atau goblok? Eh jawab, nurut mau goblok? Ya nurut goblok. Ya coba ngono Kita tidak pernah tahu. Mulane tetap akhirnya pada akhirnya kita itu wain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti. Ya sudah, sudah biasa ya. Kalau kita tak kok isi, saya urip orang. Mungkin jawab ya. Munir arroh itu nyatane yo, ya, yo ya koyok koyok roh. Munir roh yo ya roh nak mati. Melani ya sudah. Kadang tak kok sesuk, itu jeng yo ziarah, gih bah. Tapi kadang, wabawa alam bah, insya Allah. <laughs> Ya karena memang ya gak pernah tahu. Karena apa ya? Terserah kena diterang dong. Lalu kalau niku ada kitab-kitab perdebatan ulama, nak gejul-gejulukan nggak niku. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama. Pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran Meskipun kamu menulis hindari, <laughs> tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu, nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu gak ngandani takut anak kamu kejebak nakuba. Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi rabi bingung ora tau mikir. Maksudnya <laughs> ya terus. Aku ya gumun, bawa orang tau mikir ya udah jadi ya sudah. Enggak angel banjur urip ya angel. Mengane ngaji, mengane ya ngaji. Ngaji minal fajar. Oh, minal fajar. Itu satu-satunya ayat sing turun mau sak kalimat. Jadi rasa ayat mau sak sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terus no. Oh masalah yamin iki kalau terang no. Yamin itu maknane arah kanan. Arah kanan mana arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah neng di. Tapi nah istilah Al-Qur'an itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu e, bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong nopo nopo e, sebut ini e, umat tahu wasatol litakunu syuhada nopo. Wa kadzalika ja'alnakum umatau wasata. Mungkin kalau terus jadi arah kanan itu mana apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladza ikul ada bil alim. Innakum saat temne sira kabeh. Fihi tetep dawu fihi ku tetep ing dalam dawu innakum. Al iltifatun ta'no iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum hum itu domir ghaib, tapi sekarang jadi domir mukhatab. Ladza ikul ada alim. Yakti ini wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa zonalan lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara jaza amba kecuali wales perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. wa ibadallahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa? Ikhlas sing wis ikhlas wis pokoke enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora buan sak karep-karep wis pokoke mulang ya mulang ae. Atus kula nih, pokoknya mulang-mulang aja. Cek kira hakku ora ora urusan pokoknya mulang guys. Boleh ridani Allah ben bani akhirat raka ra kakean sab Ribet mikir manusia ribet. Pemane mikir hak-hakmu ribet. Nuturuti ora tau war, ah, seripot kabe. Ben ngono dunia ben ngono. Nak dhewe mesti aja urip sedina-sedina. Sing bayang bayangno urip suwi wis sapa? Wa mali akhiratika ka tamu tamutu Hutan. Lalu kalau nanti nak atau saya tak anggap wagi. Urip nganti sesuk eh, atau 200.000 cak aki. Lah bayang no dhuwit bayang no urip nganti sudah tahun. Sing bayang no ngono iku yo. Ya, sopo Jelas Nabi Dawu wa amal di akhiratika ke katamu katamu hutan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki, ah digedingi mau sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya enggak bae cek sesuk. Kan mau sedina-sedina ngitunge apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Ojo mbok udang iki, aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian men. Uang orang tau ngaji tauhid tuh namanya. Aku pas ya coba dua bulan lagi disuruh bilang iya benono kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya tapi ini Ben ana kepastian, ya kepastian mbahmu manusa sing iso nontokno sapa. Pokoke nek acarane Senin, aku kandhani malam Senin, nek aku ono ya iso lu lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Kata sekolah ngaji tembri mriki pokoknya umumnya iku akhir bulan ini semono udah santai Us. Ya biasa wae. Ya pokoknya urip ku anggape sedina sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan jadi misalnya damuk bucu ya mesti no. seso es mati ya, Boleh <laughs> Sepule jauh aja tua mau meneh. <laughs> ah, paling no. Yes, harus dine mati, yes. Enggak sesuai rak aman apa? Aman. Aman. Wani udah ngono. Jadi daftar wali, tahu tuh warai ngono ya. Ikhlas ya ngoten carane ke sholat ben nyaman. Ketika nih Rasulullah sholli ka annaka sholatu muwaddi'in. Kowe nak pengen sholat ikhlas, anggap baik. iku sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Juga sholat tu happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. tadi jadi tu, sholat ke ora. Sewante, enggak sholat meneng. semua akhirnya awur-awuran. Mana kira jadi wali-wali aku. kroso Kang, nek dadi wali mau ana ambune. Kita mau ana ambune sembah <laughs> Maksudnya aku rasa usah wali-wali papan atas, yang ringan-ringan lah, sementing aku bener. Jadi syaratnya wali wa amal li akhiratika ka tamu tamutu dan beramalah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi misalnya diutang, tapi sahur jangan utang sahur ngawur sembrono. <laughs> Contohnya jauh utang, jauh jauh nak utang bahaya. Gitu. Enak kan? Jadi di masalah berat ya enteng. Wong urip mau nopo? Setino. Apa mana nak kue luwe wali mana orang nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nak di masalah kan lep sedilu, sedilu. Cuma masalah kue permanen, bermati tambahan rokok lah kok sampai. <laughs> malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning dunya tok, ora usah sampai tok akhiran Untuk Nah, gue kan repot nggak jajah gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya, apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Semuanya semuanya ikhlas semua. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan seksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti ikhlas itu aman. Ila ibadah wahil mukhlasin kecuali kawalane Allah sing nopo ikhlas. Sawma ja'alna minal mukhlisin ya. Mungkin kalau jinan sedanten termasuk yang sing napa ikhlas. Pokoke dilatih. ini, ya. ora dilatih dipeksa. Pokoke luwateh paksa. enggak kus pokoke paksa. Paksa. Paksa supaya sampean ikhlas. Ya misalnya misale kowe ngandalo pejabat, pejabat ya mati. Nak mati ora kuat. Sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, komunitas nasional Ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kalau di sini misalnya uang dua wartel lu koyo sugih toko wartel. barang ono HP gitu tuntas. Dulu misalnya uang dua telepon rumah koyo sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti orang iktimat, orang tetanggenan baik dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngono kue sayang anak, isowe anak anakmu ben gedeng kue jokatut buju, kue sayang tonggo, isowe gedeng kue. Utawa no perubahan sistem sing no, kue ra urip neng kono, Misalnya kue dungom muga-muga disenengi wong biduan, sebeli kue ditektir urip di daerah lah. ada pernah tahu. Sing mesti abadi namu Allah Subhanahu wa taala. Semulanya illa wahil mukhlasin. Kecuali kaula kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krono Allah Subhanahu wa taala. Ail mukminina tegese pira-pira mukmin utai dawe ki istisna uni istisna mungkotion kang terputus ezik ezik e jaza uhum. utawa ngene ezikru jazaihim utawi nutur piwalese sepor anu mukhlisinu fi di ta'ala ulai kalagum rizqum ma'lum ulaika te mungkon-mungkon sing ikhlas ulagum tetep ulai ka fil jannah rizkun utawi rizki maklumun kang wis ditentokno bukrotan ing wektu esuk wa asyan sore Rupane rezeki apa fawakihi? iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal au bayanun utawa menjelasno di rezeki maring rezeki. Bahwa tekang aran fawakiha, utawa wa utawi arisku rupa fawake ma perkara. Yuk kalu kang den pangan apa mata lagu dan krono enak-enakan lali hifdzi sihatin. Ora kok krono jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanane mung enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok, kue mangan beras neng Indonesia kan gue ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu ada abadi. Paham? Bisa ya? ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kue butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok. Ora perlu lali hifdi sihaten, ora perlu gue jogo kese hatan merkoli anak ahlal jannati saat temen pun duduk swarga iku mustahnuna semuge kabeh an khifdiya sanggeng jogo sikhah lebih khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swargo digawe lil abadi korona selawase lawas. Jadi kamane di surga kamu tidak perlu mikir obat, gak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain apa abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Tadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, tidak demi menjaga ketaha ketahanan. Karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas. Wahum halute ahlul jannah iku mukramuna den mulya ana kabeh bisa billahi taala kelan ganjarane Allah taala. Maksudnya kelan ganjaran sing diaturno oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin naim dalam swarga kang penuh nikmat ala sururin ing atase pira-pira napa napa bayang utawa pira-pira napa singgasana mutaqabilin hale adep-adepan kabeh layar ora ningali sapa badung sebagian wong akeh kofa badin ing sitoke sebagian sing liya Jadi gamane ahli swarga iku ora ana wong ngungkur-ungkuran. Dadi semua kalau ketemu madep ora kaya ning Jawa. Nek cocok mungkur. Iku ning donya, nek ning akhirat wis kabeh ketemu wani madep, Artinya wani madep gak ada masalah. Corong Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku, nak ketemu ora madep. Wong iku tahu bodoni aku, nak ketemu ora madep di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu dan iderno atau diiderno alaihi mengatas ahlul jannah ya ala kul dan tegesi saben-saben suci minhum sangi ahlul jannah apa bikasin. Kelawan gelas buat ta'al kaksu alina uiku ada bisa robi klan ono isine minumane kaksu. Min mainin sangking arak sing seger. Min khomrin tegesi arak ya ciri kang lumaku opo ikla khomer ala wajil ardi ngatasi bumi jabani bumi kan haril mak kaya dene sungaine banyu. Jadi arak diharam noning dunyo. mergo soben halal ning akhirat. Jadi malah ono ancaman sing ngombe arak ning dunyo. ora bakal ngombe teng akhirat ya kecuali kalau mau tobat. Bedoa terputih, asad asad datang banget apa nih dan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak ay ladi datang enak li syaribin ketika sing ngombe. Bi khilam bi khamri dunya kelan bi arak dunia. fa ha fa inna khamrat dunia iku karihatun ora nyenengno ing indah nalikane den ombe. La fiha orang no iku tetap ing dalam khamrah. Kaulun utawi dadekno mabuk ma tegese yah yahtalu kang iso ngilangno apa poma ukulahum yang kale wong akeh. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan Walahum lan ora ana utawa ahlul jannah anda sing arak yunzafuna iku didadekno mabuk sapa ngake. Fathizza wa kasra minna syarif Wa anza fa yaskaruna tegese dadi mabuk sapa ngake utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngake. Bi khilafi khamri dunya khali berbedane arak dunya. Jadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya dari banyak tapi ora ora selingkuh ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina, sampeyan ning akhirat ana widadari akeh. Wayu ora usah mbayarno. Wis ayu. Ora cerewet, ora njaluk blonjo supaya penak lah <laughs> Ning dunya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Mesti bojomu ora bojoku. <laughs> wain dahum qasir. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa, sunnatullah napa? Ben seru menapa? Tapi sepi loh, oma oma esok ora ono ngamuk sepi, <laughs> tapi tangan-tangan ya bener. Ben napa? Omah iku hidup. Omah iku napa? Wa indahum qasiratut tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahlul jannah qasiratut tarfi utawi bidadari sing pandangane terbatas. Manane habisatul ayun tegese muk membatasi pemandangan ala azwajihina ing atase bojone bidadari. Dadi ning swarga bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain, gak kepikiran belok wong liya. Ora usah mbok takono, nak ning donya piye Gus? Tapi takono dhewe takono. Wong sing alam iku ya kok takok aku. Layang durna ora ningali sapa para widadari la ghairihim maring liyane bojone li husnihim krana apike bojone mereka indauna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesain mok roh gantenge wong mok bojone tok. Nak roh wong liya mbok ketok apa pokoke roe ku nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya piye coba takok. Nak ning donya kan bojom sering istighfar. Nah nasibe aku wis entuk bojo ngene wis Sampai ngadani anak sing perawan ngene, "Duk, kowe buka-buka aja ngalami koyo aku." <laughs> Matene wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone Lah nek takok, "Lah kok ngono, Gus? Kowe lah tekem ya ngono." Ndek bojo iku ngeluh. Lah iya akhirnya diwales pangeran bojomu untuk kowe ya. Lho aku dhek lakonan ngono. Sewa tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing Ya terus no dewi dewi, wae kabeh dewi dewi. Dari widadari kelakuannya orang ngono ya. Membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Karena kita di ngono berarti min ahlil jannah. Yo ya, mau cuancang di kamar itu bener rawong dia. liya. <laughs> ben sing ganteng kowe tok jan sing lanang kowe tok. Tapi udah wong stres ya. Kena undang-undang saiki penjara. ngajak bojo ra gelem pepeksa napa niku mesti sing bojone ayu sing akeh mlebu penjara nek bojone elek kan padha ra gelem eh. bapak uga ada kiai kiai ini lucu konco akrabe bapak dari cara cara apa cara konco bapak ono wong bojone elek iku sumpen hisape gede lah kena apa sih Lah nak rata tahajud salahno pangeran wis bojo elek kok ora duha ora tahajud. Nak bojo maju nu pantes ora tahajud perkara kelon wis elek ora tahajud ya wopo ae. <laughs> Dadi kiai ku memperberat hukum. jadi cara cara kiai ku wong kok bojone elek iku sok ben disalahno pangeran. Kenapa kira tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kowe bojomu lek kok ora tahajud nak ora bojomu. Ayo, malah ratau tau tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turun ning ngarepe. Aisyah ku wahyu perawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajude. Jajal kowe di bojo wahyu. Ah. Apa tahajud terus bojomu gelem kira-kira apa terus nonton? Milah ndi. Wong bojo elek ora tau tahajud mau kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat. Aisyah turu ning ngarepe iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iki malah tahajud terus. sih. Masyur ini gue hadis-hadis. Aku nah, orang ngarah, gue kebayang. Di bucu wayu itu tahajud, pas bucu Mapi anu, Lah aku parah menaik wis nelek kelon ragil lembur mergo elek, dajut ragil gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora donya ora akhirat. Parah wis parah ini, ini ngene marah ini, Jebule dungane kebenteran ya Allah, tok, meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat, bojomu tangi telabrak. Serau sangun, rasa dungo, sokoke ya Allah kabeh ana gentine Gusti. <laughs> Tapi bahasane aja jelas ya Allah ngono. Kabeh ana apa? Aku <laughs> cuma ngamuk. Apa Mas masute Yo, masute rapi piye biasa. Mulane kula nek ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam sholat jenazah, jadi donga iku rasa banter-banter. Lha donga kok ngene, misalnya Ruhin mati, iku nak dongane ngene, ya Allah wa abdil zaujan khairan min zauji wa daron min dari. Itu nak diterjemah bojomu ngamuk loh. Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wadaron khairan min dari. Kasih dia rumah yang lebih baik ketimbang rumah yang tapi alhamdulillah doa faham yo. Amin. amin. <laughs> Padahal doa itu sangat menyinggung loh. Ya, isih dapal donga iku. Iku aja terus no maksudnya iku Nah nong mati kan di diantar ya Allahumma pokoknya wa abdilhu zaujan khairon bin zauji wa daron. Itu nak diterjemahkan. Gusti niki mawon teng dunyo di bujungnya niki teng dunyo mawon. Genti ya Gusti teng akhirat. Kan artinya. kan Apa wa abdilhu digenti tambah Gusti Tukar tambah maksudnya Gusti. Jadi wong rapahmu baru barokah. Amin amin. Nah kalau betul nanti mau coba dengannya langsung badaron khairon min dari. Mereka nak abzaujan kadang sing wedok isek nangis, jek muni muni amin amin wah perkara ya, gitu. Maksudnya dua itu ya orang ngono, tapi terjemahannya kan ngono, Pak Abdul Huzaujan khairon. Maksudnya gini loh, ya. e, jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang plus ada tambahan di sana karena nanti kan dari biro kan jarimu pitung puluh ya berarti pitung puluh siji apa pitung puluh plus bujumu gak pitung puluh itu pitung puluh siji tapi jari ngomong paling ayu sing kodonya ya tenan ora ya gue ya. sebenarnya delok wae rasa usah takok aku saiki sebenarnya delok lah gunane opo ke takok aku jebule kelebu rokok <laughs> gak penting. Ngono iku rasa kiyaine ya goblok. Takoki ngono dijawab. Ora dijawab. Mlebu swarga sik lagi takok. Lah nek kono bantah nek isi swarga ora usah takok. Lah iya padha kan neraka gunane opo ora iku? Ya ora usah takok ya. Pokoke kok ning swarga ketemu ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha mosok santrine untuk 70 ki ini 70 ya ora. tetap aku ora trimo, jumlahnya podo ya ora trimo. Kadar rayune podo ya ora trimo. tetap mbek pangeran yo ya tetep beda tetep. podo podo numpak pesawat ya tetep beda kelas ya sembrono yo. Tetep beda. Inontor apik mripate dihamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Jadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya pancen ya tenan, kowe rawong ayu Arab be ayu Cina tetep ayu Arab. Mergo ayu Arab hasil apa inun tikhamul ayun mripate gede. Sa ayu ayu ne wong sipit be ayu ne wong ya cek wae saiki. ayu ne wong Uzbek be ayu ne wong Cina. Kowe milih di. Uzbek wis tak contoh ngono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Mau <laughs> ngangkon milih wae. <laughs> Milih ndi kan? Ayune Uzbek be Cina. Uzbek, tapi sing mbok pilih ora gelem. Ya milih wae saya apa? Mau milih. Maksudnya itu tenan, bener pangeran. Pokoknya ayu sing kelas standar, sing dihamul ayun. Kaana guna koyok-koyok sedune. Bidadari filau niku bedun niku endok. Maksudnya nino am kedua mak, burung onta maknun kan tersimpan. Mas tunur disimpan birai sihi kelawan utori sihi kelawan apa sayap eh, sayape utawa iku. Iku lho sing bulune ikilah anu am. Maksudnya koyok endok putih sing e, terselip utawa tertutupi oleh bulu. Maksudnya indah. Ya wong ayu transparan sampai rontok kena kere iku seru sing rontok kena kere ngono lho. Pokoke ngono. Wis kowe milih wae <laughs> senajan turun kesampaian pokoke milih saiki wae. La yasilu ora tumeka ilahi maring ikila apa ayun utawa maring iki la ainihinna apa hubarun apa bletuk walau nuhu wa wa albayat ufi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe api warna wernane wong wedok. Pokoke ora usah takok, sembene lakoni. Faqbala mengko madhep sapa ba'dum sebagiane ahli jannah. Ai eh, ba'du ahli jannah tegese sebagiane ahli swarga madhep ala ba'din ngatasé sebagian yata sauruna hale saling takok sapa ahli jannah. Amma saya perkara maro kang wis liwat apa mabihim kelan ahli jannah Fitunya dunya ing dalem dunya. Ini kalau terus nomor saya iso dilereni. Ini kan ceritanya nggak nih wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kancah bisnise ning donya. Nah, mitra bisnise iku mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong soleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi lo ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kue urip neng Uni Soviet atau urip neng Korea atau bahkan urip neng Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik, urusan profesionalitas kerja juga apa baik singkat cerita ketika di dunia aku sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem dijak zino gak gelem terus dijak maling gak gelem terus uh, si kafir tadi ngomentari ini kenapa kayak ragelum zino ragelum maling ya kita nanti kan dibangkitkan dimintai tanggung jawab terus dari sing kafir gak tenan ngonoiku mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus buat akhiri, ya wes karwane sok mbenin. Nah ternyata kalimat sampean karwani soben Mbak Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kue takok, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu senin rokok. Jadi no wong nak arah kesampean dendamnya juga lega iku menuso. Oh, wis menuso wis ngono kabeh. Sampai ini swarga iku nak kesampean dendam. Akhirnya ketemu. Ketemu ning rokok. saya saiki gue aku bener di. Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangi ku ning swarga ke neraka. Bar ketemu kabel lega lagi dibalekno nang ning swarga. Lha disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari hakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu falun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi, dilugonon durin rokok, tapi sudah diatur be pangeran sedemikian rupa supaya kue raja blok. Tapi nak aku milih orang usah jajal ya, mau tetap bismillah. Artinya nak kue dendam itu dituruti be pangeran. Misalnya ono wong sengenya, ah, ning dunia kok ngojang ngaji tak untuk opo Kue cek mangkel diomongi ngono. Terus kue baru kayak ngaji jalan lebu Iku rano go nak gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak kue kowe. Wah ya. <laughs> Repot Akeh-akeh ora insyaallah ora nek sengenya insya insyaallah orang bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nak mati Nabi muga-muga disepuro. Nang tak yo takoki, lho ngomongnya aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebeton terus istighfar. Sementara kebar tanya dedam terus, mulane swarga ndek. Lah <laughs> ngono ya repot to. Tapi intinya neng ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning dunia sering dinyak Nak sampean ra hari kebang. Lah iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing zaman ning do. Dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi? Hak iku disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari hakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu ya falun pun jeng terus no kola kok iluminum gak diterang no raiso ngakhiri pokoknya ngono sok ben terusane kola iluminum ini kanali korin. Subhanallah wa bihamdihi adada khulkihi wa ridha nafsi. Wa zinata arsihi wa midata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khulkihi wa ridha nafsihi wa zinata wa midata kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi madada kalimati Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi madada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih adada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih adada kalimati Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih adada kalimati